sifat-sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mengulang tentang salah satu kaidah umum yang harus kita kenali bersama bahwa membicarakan sifat-sifat Allah itu bagian dari pembicaraan terhadap zatnya. Artinya, kalau zatullah itu bukan makhluk, Allah itu bukan makhluk, karena itu Allah itu khalik, Allah itu pencipta. Allah pencipta. Sementara selainnya semuanya makhluk, selainnya semuanya apa? makhluk. Zatullah tentunya bukan makhluk. Sifat-sifatnya ialah bagian daripada zatnya. Al-kalamu fi sifat far'un an kalamihi fi zat. Membicarakan, membahas, menjelaskan tentang sifat Allah itu bagian daripada penjelasan demikian pula keterangan dalam zatnya sehingga sifat Allah itu pun juga bukan makhluk sifat sifat Allah juga bukan apa makhluk salah satu sifatnya ialah tangan yadullah Allah memiliki apa tangan Allah memiliki tangan karena kita memiliki kaidah bahwa membicarakan sifat bagian pembicaraan zat maka tangan Allah bukan apa? makhluk. Bermakna tidak sama dengan makhluknya. Dan sifat tersebut sifat yang layak bagi dirinya. Oleh karena itu, pihak ataupun orang-orang yang mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluk mengatakan mengharuskan ketika Allah disifati tangan mengharuskan melazimkan menuntut bagi yang menetapkan Allah itu memiliki tangan akan menuju kepada rincian bahwa Allah itu punya jari jemari ada ruas-ruasnya ada pergelangannya, ada hastanya, ada sikunya. Barakallahu fikum. Ada dan seterusnya. Maka jawabannya siapa yang mengharuskan demikian kan begitu? Siapa yang mengharuskan demikian? Kita diajari dalam Al-Quran bahwa Allah Azza wa Jalla dat yang memiliki sifat. Adapun tentang kaifiyahnya, bagaimananya, Demikian pula keberadaannya tentunya itu di luar kemampuan jangkauan. Di luar kemampuan daripada jangkauan siapapun. Kita masuk pada pasal setelah muallif mengakhiri tentang perihal tentang kalamullah termasuk salah satu sifat Allah ialah kalamullah Allah berbicara Allah berbicara. Dan telah disinggung oleh penulis bahwa Allah berbicara itu dikatakan kalamuhu qadimun yaitu sejak dahulu Allah disifati bahwa Allah berbicara. Tidak sebagaimana manusia, tidak sebagaimana manusia yang dikatakan makhluk, dia akan berbicara yang sebelumnya tidak mampu berbicara, kan begitu. Kalau manusia dikatakan sebelumnya tidak mampu berbicara, kemudian dapat atau mampu berbicara. Kembali bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbeda dengan makhluknya dalam segala-galanya. Dalam hal apapun. Qala muallifu rahimahullah faslun al-Qur'anu kalamullah. Termasuk kalamullah al-Qur'an. Termasuk kalamullah Al-Quran. Al-Quranu kalamullah. Kalau min kalamillahi subhanah. Termasuk salah satu kalamullah adalah Al-Quranul Azim. Al-Quran yang maha agung. Wahuwa kitabullah al-mubin. Kadang dalam Al-Quran Allah menyifati bahwa kalamnya itu mubin. Al-Quran itu kalamnya, pembicaraannya apa? Terang. Pembicaraannya apa? Terang. Al-Quran memiliki pembicaraan yang cukup terang. Jelas. Ada sebagian mungkin bertanya, ketika Al-Quran oleh Allah disifati tibyanan likulli Penjelas segala sesuatu, menerangkan dan menjelaskan segala sesuatu. Apakah yang dimaksud menjelaskan dan menerangkan segala sesuatu tadi kepada perkara-perkara yang ketika seorang eh, mengadakan satu kegiatan seperti membangun rumah, demikian pula seorang yang berkecimpung dalam hal barakalofikum dunia merancang bangunan bukan yang dimaksud tibyanan ikulisei menjelaskan segala sesuatu itu segala sesuatu yang di situ manusia masing-masing menghendaki ada penjelasannya tetapi yang dimaksud apa yang diperlukan penjelasannya dalam Al-Qur'an ialah perkara larangan dan perintah yang diperlukan oleh manusia berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang diperlukan oleh manusia. Demikian pula Al-Quran disifati dengan habluhul matin. Habluhu al-matin. Tali Allah yang apa? Kokoh, yang kuat. Dari situlah bahwa barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat yang tidak akan putus. Wasiratuhul mustaqim. Demikian pula disifati bahwa dia sebagai jalannya yang lurus. Al-Quran kandungannya mengajarkan kepada bimbingan, pengajaran yang lurus, yang tidak ada kebengkokan padanya. Barakallahu fikum. Tidak menyesatkan tidak kemudian mengada-ada. Tidak kemudian membebani sesuatu yang manusia tidak mampu mampu melaksanakannya. Dan berbagai macam kandungan yang ada pada Al-Quran yang menunjukkan tentang kesempurnaan Al-Quran. Watanzilu Rabbil Alamin. Dan diturunkan oleh Rabbul Alamin. نزل به Ruhul Amin ala qalbi سيد Mursalin dan turun dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin yang dimaksud di sini ialah malaikat Jibril yang dimaksud adalah malaikat Jibril ala qalbi Sayyidil Mursalin kepada kalbu seorang hamba pemuka Rasul yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas menggunakan bahasa Arab yang jelas Setelah kita singgung kenapa Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab barakallahu fikum di samping turunnya Al-Qur'an di samping turunnya Al-Qur'an di negeri Arab yang sesuai dengan bahasa mereka dan bahasa itu merupakan bahasa yang dengannya akan bersatulah umat di seluruh dunia ini. Tidak ada yang masing-masing dalam hal Al-Quranul Karim akan apa? Mengklaim bahwa kenapa kok tidak dengan bahasa kami? Kenapa kok tidak dengan bahasa kami? Barakallahu Kemudian juga dikatakan bahwa Al-Quran merupakan apa? Sifatullah. Merupakan sifatullah sehingga kalamnya adalah Arabiyun mubin. Munazzalun ghairu makhluqin dan diturunkan posisinya bukan makhluk. Diturunkan bukan sebagai makhluk. Tetapi tetap sebagai sifatun min sifatih. Termasuk salah satu sifat Allah Azza wa Jalla. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu darinya lah darinya lah bermula dari Allah Al-Quran itu dan kepadanya akan kembali kepadanya akan kembali di akhir zaman nanti Al-Quran itu akan diangkat Al-Quran akan diangkat dan tidak ada lagi di muka bumi ini Semakal al-muallif rahimahullah wa huwa suwarun muhkamatun di dalam Al-Quran terkandung di dalamnya surat-surat yang muhkamat yang jelas hukumnya yang jelas hukumnya jelas tegas wa ayatun bayyinat mengandung ayat-ayat yang menerangkan dan menjelaskan wa hurufun bahkan tersusun oleh huruf bahkan tersusun oleh huruf. Kata kalimat itu dari huruf. Wa kalimatun dan ada kalimat kalimatnya. Man qara'ahu fa'arabahu. Man qara'ahu fa'arabahu. Barang siapa yang membacanya dan diistilahkan ma'arabnya yaitu barang siapa yang membacanya dengan fasih. Barang siapa yang membacanya dengan fasih. Dengan ber, dengan fasih bermakna haknya dhammah diberikan dhammah. Haknya fathah diberikan fathah. Haknya kasrah diberikan kasrah. Barakallahu fikum. Karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim kita diperintahkan untuk belajar pertama kali membaca Al-Qur'an dan jangan malu. Walaupun usia kita sudah lanjut, jangan malu untuk belajar lagi mengeja Al-Quran sampai dalam kondisi bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bisa membaca Al-Quran dengan baik. Yang fathah kita kasih harkat fathah. Barakallahu fikum. Yang berharokat kasroh kita berikan harokat kasroh. Karena memang dalam Al-Quran itu diharokati, kan demikian. Dalam Al-Quran itu diharokati. Ya, di masa dahulu mungkin ada, walau alam kalau sampai sekarang masih ada yang menyimpan, bacaan Al-Quran bacaannya itu ditransfer dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Artinya tulisan latin kita. Misalnya, tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan B I, S kan begitu ya. Mi, I atau M, I kemudian double L kan begitu ya. A dan H. Baik. Bismillah. Kemudian ketika di situ Ar-Rahim, Ar-Rahim, wawa alam standar yang bakunya itu yang mana? Ar-Rahim, ketika A, kemudian double R, lalu A lagi, masuk kepada hak KH, CH atau apa kan begitu ya? Atau H saja. Sehingga kalau H saja apa bedanya H dengan H kan begitu. Sehingga seorang tidak bisa otodidak, tidak bisa dengan sendirinya membaca. Perlu datang kepada seorang guru belajar membaca Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad saw yang mentalkin, yang membisikkan Al-Qur'an Jibril Demikian pula sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan huruf per huruf, kalimat per kalimat membaca Al-Qur'an ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Karena itu Al-Quran itu hendaknya mari kita pelajari dalam hal membaca. Dalam hal membaca. Karena sekedar membacanya sudah mendapatkan keutamaan. Beda dengan yang lain. Ya mohon maaf. Mohon maaf yang masih punya kebiasaan membaca-membaca ataupun membaca bacaan-bacaan yang sifatnya rutin. Jadi kita mungkin yang suka atau yang sering mengikuti perkembangan kabar apa istilahnya? Kabar baru, kabar yang sifatnya eh, hangat, kabar yang sifatnya lagi? Eh, update kan begitu ya. Mulai pagi bangun tidur apa yang dipegang? Kan HP ya. Buka isinya apa kan begitu. Mau tidur apa lagi? Kan HP ya. Habis makan apa yang dipegang? HP kan begitu ya. Dan seterusnya. Apa yang dibaca? Kadang berita atau mungkin SMS teman dan begitu. Coba berapa ayat Al-Quran yang kita baca per hari? Padahal itu berpahala. Rasulullah SAW Rasulullah sebagaimana hadis Ibn Mas'ud, "Man qara'a harfan min al-Qur'an Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Falahu hasanah wal hasanatu bi ashri Dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan satu kebaikan itu karena murahnya murahnya pahala Allah yang Allah berikan kepada makhluknya dilipat gandakan kadang sampai sepuluh kalinya. Sampai apa? Sepuluh kalinya. Qala wala aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan ketika seorang membaca alif lam mim. Kan di sana ada kurang lebih 20 surat atau 29 surat yang ada pada Al-Qur'an yang Allah Azza wa Jalla memulai dengan apa? Huruf muqatta'ah. Huruf yang sifatnya potongan-potongan seperti alif lam mim. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan ketika seorang membaca alif lam mim itu huruf. Walakin alif harfun, walamu harfun, wa mimun harfun. Tetapi ketika seorang membaca alif lam mim, dia sudah membaca tiga huruf. Sudah membaca apa? Tiga huruf. Nah, di situ bahwa pentingnya seorang dalam kondisi memulai dari mencintai Al-Quran dengan mencintai membaca. Dan kecintaan itu akan kokoh kalau seorang mempelajari bagaimana cara membaca yang benar. Ya nggak apa-apa saingan dengan cucunya. Ya. Kalau kita terlambat ya, mohon maaf yang mungkin yang sudah usia 60, 70, kok belum bisa, cucunya lebih pintar, jangan kecil hati. Jangan kecil hati boleh. Tidak ada kata terlambat untuk kemudian belajar membaca Al-Quran dengan cara yang benar atau dengan cara yang baik. Qala man qara'ahu fa'arabahu. Itu maknanya. Bukan barang siapa yang membaca langsung mengarabnya. I'rab dalam Al-Quran. Atau i'rab dalam bahasa Arab. Itu kan mengetahui kenapa kok jadi dhammah. Kenapa kok jadi kasroh. Kenapa jadi fathah. Kan begitu. Tetapi yang dimaksud barang siapa yang membacanya dan dalam kondisi dengan fasih. Tidak salah. Tidak apa? Tidak salah-salah. Falahu bikulli harfin. Setiap huruf yang dia baca ashru hasanatin lahu. Atau ashru hasanatin. Akan mendapatkan sepuluh kebaikan. Lahu awal wa akhir. Al-Quran juga punya permulaan Al-Quran juga punya permulaan dan juga ada akhirannya. Bermakna diawali dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan apa? Surat An-Nas. Wa adza'un wa ab'adun. Dan Quran itu punya juz-juz. Ada berapa? 30 apa? 30 juz utuh. Tidak ada yang hilang. Walhamdulillah sampai sekarang masih banyak para penghafal-penghafal Al-Quran. Karena ada pihak-pihak yang mengatakan Al-Quran sekarang yang ada itu ada yang hilang sekitar 10 juz. Lah kemana kan begitu ya. Masa tidak ada satupun kaum muslimin yang tidak menghafal kalau ada yang hilang kan begitu. Kan demikian. Barakallahu fikum mereka nisbahkan dengan istilah Quran Fatimiyah dari kalangan kaum Syiah. Kita dulu waktu daerah timur, waktu tinggal daerah timur, terkhusus waktu kita dulu di Maluku, Maluku yang juga mungkin meliputi daerah-daerah sampai mungkin ke daerah Ternate mungkin eh, cukup marak di sana orang mengatakan Al-Qur'an belum genap, masih kurang 10 juz. Masih kurang apa? 10 juz. Ketika ditanyakan terus 10 juz yang sisanya mana? Belum ada, kami juga nggak tahu. Nah kenapa kok bersusah payah mengada-adakan? Tiga 30 juz disepakati oleh para ulama bahwa itulah Al-Quran yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula ab'adun. Di situ ada rincian-rinciannya. Di samping berjuz-juz juga ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya. Matluun bi sinah dibaca dengan lisan. Artinya Al-Quran itu terbaca dengan lisan. Mahfudun fi sudur. Dihafal di dalam dada. Dihafal di dalam dada. Masmu'un bil adhan didengar oleh telinga. Didengar oleh telinga. Maktubun fil masahib. Tertulis dalam mushaf. Tertulis dalam apa? Mushaf. Fihi muhkamun wa mutasyabihun. Ada yang sifatnya muhkam. Yang secara global istilah muhkam ayat-ayat yang sudah dikatakan jelas pasti dan ada yang mutasyabih. Ada yang serupa baik keserupaan terulang-ulang atau kesamaran dalam hal memahami oleh seorang yang belum mengetahui. Nasikhun wa mansukhun. Ada yang menghapus dan yang dihapus. Khasun wa amun. Ada yang sifatnya khusus ada pula yang mengandung kepada keumuman. Ada pula yang dikatakan khusus, ada pula yang mengandung kepada keumuman. Salah satu contohnya bahwa Allah Azza wa Jal menyebutkan keumuman tentang semua dosa itu diampuni. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang bergelimang dengan perbuatan dosa dan kesalahan. Kalian jangan putus asa dari mengharap rahmatku, yaitu ampunanku. Aku akan mengampuni seluruh dosa. Di situ berarti kesyirikan pun juga masuk padanya. Kesyirikan juga masuk apa? Padanya akan diampuni. Tetapi pada ayat yang lain Allah Azza wa Jalla memberitakan Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa eh, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni seorang yang meninggal yang belum sempat bertaubat dan perbuatan tersebut ialah menyekutukannya, menyekutukan Allah. Allah tidak akan mengampuni siapapun yang perbuatan dosa lalu meninggal belum sempat bertobat dan perbuatannya ialah berupa kesyirikan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan dia mengampuni selain dosa kesyirikan mengampuni selain apa dosa kesyirikan wa amrun wa nahyun mengandung kepada perintah dan larangan mengandung kepada perintah dan larangan Dalilnya la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Bahwa Al-Qur'anul Karim atau kitabun yang tidak akan datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun belakang. Tanzilum min hakimin hamid. Diturunkan dari zat yang maha hakim. Dari zat yang maha hakim. Zat yang maha bijaksana. Allah Azza wa Jal. Zat yang paling bijaksana. Memiliki hikmah yang baligah, Hikmah yang tinggi. Demikian pula dikatakan bahwa dari zat yang hamid, yang terpuji. Terpuji dari segala hal dari segala sisi. Tidak dari sebagian dan sebagiannya. Berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia. Manusia itu kadang dipuji dari satu sisi tapi dicela dari sisi yang lain, kan begitu ya. Perlu contoh? Perlu? Baik, misal ya. seorang dipuji dipuji eh, dia itu dermawan dia itu ahli ibadah dia itu orangnya santun tapi suka bohong Hah? misalnya misalnya kan orang dia itu jujur santun ucapannya ahli ibadah tapi pelit misalnya kan gitu ya dan seterusnya lebih-lebih pada manusia tidak ada yang sempurna kan demikian. Tidak ada manusia yang sempurna. Barakallahu fikum. Mesti ada cacatnya. Mesti ada cacatnya. Kemudian wa qawluhu قل إن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن Katakanlah wahai Muhammad, andai kata manusia dan komunitas jin, jin itu juga makhluk. Tetapi manusia tidak bisa melihat apa? Jin. Mereka yang bisa melihat kita. Barakallahu fikum. Nah. Tapi sebagian orang mungkin nggak percaya saya itu dengan jin, nggak percaya saya dengan sihir. Kalau ada suruh ke sini, kan begitu ya. Ada. Allah Azza wa menyebutkan komunitas jin yang mereka mendengarkan Al-Quran, sebagian mendapatkan hidayah. Karena itulah para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, dakwahnya itu juga sekaligus komunitas jin. Barakallahu fikum. Mohon maaf, jin tidak perlu ada rasul tersendiri. Tidak perlu nabi tersendiri dari kalangan jin. Lah kalau kemudian apakah jin itu ada yang muslim, ada yang Nasrani kan begitu ya. Ada yang Yahudi, ada yang Hindu dan sebagainya. Nah, jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Barakallahu fikum, ada yang muslim, ada yang kafir. Bahkan sebagian ulama memperbolehkan menikah dengan jin. Ada yang memperbolehkan menikah dengan jin. Tapi seringkali terjadi masalah Barakallahu fikum. Pernah Syekh Mubil menceritakan ada seorang laki-laki menikah dengan jin. Lalu kurang pintar dalam menafkahi. Lo nafkahi jin itu pakai apa kan begitu ya? Carikan bubur ayam Jakarta? Hah? Atau sotonya siapa itu? <laughs> Hah? Barakallahu fikum. Jin seperti yang diberitakan oleh Rasul SAW, apa? Makanannya apa? Tulang, kan demikian makanannya tulang. Wah berarti enak ya gitu ya. Nikah dengan jin seringkali mampir ke warung apa mie ayam ataupun mampir ke warung-warung yang di situ penyembelihan. Bawa aja tulang kan begitu ya. Ketika dikatakan bahwa penafkahannya tidak pernah akhirnya diganggu. Diganggu luar biasa penggangguannya. Fa barakallahu fikum. E, tentunya mereka makhluk walaupun dikatakan bahwa mereka itu berketurunan tetapi paling tidak bagi kita ya jangan nyambung ya besanan dengan jin wong yang nyata-nyata dengan manusia aja kadang-kadang masalah kan ya. ya, yang besanan dengan manusia ini kakinya napak bumi apa tidak ini mbaknya ini kan begitu ya Loh ini anak saya, mas kan begitu ya. Mau melamar anaknya, dilihat dulu kakinya kira-kira nempel di atas teh apa tidak kan begitu ya ini anak saya ini manusia ini bukan jin kan begitu ya itu aja kadang-kadang apa bermasalah bermasalah barakallahu fikum apalagi dengan jin hmm? ketika mungkin menampakkan wajah yang cantik lah kalau kemudian menghadap ke depan pas balik kanan tiba-tiba bolong di belakangnya barakallahu fikum kan seperti itu oleh karena itu dalam hal ini bahwa seorang e, hendaknya betul-betul kembali bahwa e, jin juga komunitas komunitas yang mereka juga boleh kita dakwahi boleh kita dakwahi kita ajak kepada Islam kita ajak kepada sunnah nah kita kembali kulla in istama'atil jinnu wal au insu wal jinn Katakanlah kalau saja manusia dan jin itu berkumpul mengerahkan kemampuannya ala ayatu bimisli hadal Quran untuk mendatangkan apa yang semisal Al-Quran ini <clears throat> la ya'tuna bimithlihi tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya walau kana ba'luhum li ba'lin zahira. Walaupun satu dengan yang lainnya mereka itu saling mengumpulkan kekuatan untuk bantu membantu semua dari manusia dan jin untuk mendatangkan Al-Quran atau seperti Al-Quran mereka tidak akan bisa mendatangkan walaupun telah melakukan perbuatan saling bantu membantu. Kemudian berkata Syekh Muthaimin rahimahullah syarah. Qala al-qawlu fil Qur'an. Penjabaran tentang Al-Quran kalamullah. Al-Quran karim min kalamillahi ta'ala. Al-Quran karim termasuk salah satu kalamullah. Baik. Al-Quran termasuk bagian daripada kalamullah munazzalun ghairu makhluqin. Diturunkan dan dia bukan makhluk. Turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya berawal dan kepadanya akan kembali. Fahuwa kalamullahi. Al-Quran merupakan kalamullah hurufuhu wa ma'anih huruf-hurufnya bersama makna yang terkandung itu merupakan kalamullah. Huruf dan maknanya itu merupakan apa? Kalamullah. Dalilun annahu min kalamillah. Dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam At-Taubah. Ayat yang ke-6 dalam At-Taubah ayat yang ke-6. Qala tabaraka wa ta'ala wa in ahadun minal musyrikin istajarak Seandainya salah seorang dari orang musyrik itu meminta kepadamu perlindungan yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang musyrik lalu minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad fa'ajirhu lindungilah lindungilah hatta yasma'a Allah sampai dia bisa mendengar kalam Allah sampai dia bisa apa mendengar kalam Allah yakni tentang Allah ayat Al-Qur'an hatta yasma'a Al-Quran. Hatta yasma'a Al-Quran. Kalau ada orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, wahai Muhammad, lindungi dia. Dakwahi sampai dia mendengarkan apa? Kalam Allah yang dimaksud di sini apa? Sampai dia mendengarkan Al-Quran. Wadalilun annahu munazzalun qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Segala puji bagi Allah yang memberikan berkah kepada hambanya. Dialah yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan salah satu sifat daripada Al-Quran. Allah menyifati Al-Quran dengan Furqan. Al-Furqan. Al-Furqan membedakan antara hak dengan yang batil. Al-Quran merupakan kitabullah yang menerangkan, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Karena itulah, kalau kemudian kita membaca Al-Quran atau kita bahasa kita ngaji, ngaji kepada guru yang betul-betul memahami Al-Quran, kok tiba-tiba dari perilaku kita, kehidupan kita, seringkali tersinggung dibacakan Al-Quran, itu pertama kali jangan langsung berburu sangka pada ustadznya, pada kiainya, atau pada gurunya. Kok ini sukanya nyinggung-nyinggung saya ya? Lu baca Al-Quran kan begitu ya? Atau kadang-kadang mohon maaf. Ya. Manakala ada seorang yang membawakan materi membaca Al-Quran. Kok pas bertepatan dengan mungkin membacakan masalah eh, akhlak dan kepribadian. Tiba-tiba Al-Quran menyinggung padanya. Kok kena? Apa hari ini ada pesan-pesan ya supaya ustadznya itu menyampaikan suatu suruh nyinggung kita atau Al-Quran yang dibaca dalam materi pelajaran itu mengena pada kurang lebih saudaranya. Ini kayaknya bukan saya ini, panahnya ke sana. Panahnya ke sana, ini bukan ke saya. Ke sana loh, kan gitu. Dilihat temannya, oh itu balik. Kan begitu ya. Barakallahu fikum. Tidak, semua yang kita baca hendaknya kita dengarkan. Hendaknya apa? Kita dengarkan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita. Untuk kita. Baik. Tabarakalladzi nazal furqan ala abdihi. Dialah yang menurunkan Al-Furqan Al-Quran kepada hambanya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Al-Quran jika dipelajari dengan sungguh-sungguh itu umumnya perintah dan larangan tidak mencocoki banyak pihak. Sebaliknya, kebanyakan manusia keinginannya, tujuannya berseberangan dengan apa yang ada pada Al-Quran Karim. Coba saja praktekkan. Banyak hal-hal keinginan yang kita lakukan itu berseberangan dengan apa yang ada pada Al-Quran. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan inna nafsa la ammaratun apa? Bisu. Jiwa ini punya kecondongan punya kecondongan, yaitu menyuruh kepada yang buruk. Menyuruh kepada yang buruk. Barakallahu fikum. Wa dalilun annahu ghairu makhluqin qawlu ta'ala. Dalil. Ini berikutnya, mohon diperhatikan ini. Dalil yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Iyalah. Dalam Al-A'raf ayat yang ke 54. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah al-khalqu, penciptaan wal amru dan perintah hanyalah hak Allah tentang al-khalqu menciptakan demikian pula al-amru perintah atau perkara Qala al-muallif atau qala Syekh rahimahullah wa ja'ala al-amra wa ja'ala al-amra dan menjadikan al-amr perintah atau perkara di sini ghaira al-khalq bukan ciptaannya. Allah bedakan ala lahul khalqu wal amr. Hanya milik Allah saja al khalqu wal amr. ciptaannya dan perintahnya. Wal Quran min al amri. Al Quran termasuk daripada al amru, ayat perkara yang datangnya dari Allah. Al Quran merupakan apa? Al amr. Sehingga apa? Al khalq dibedakan, al amru dibedakan. Al amru wal Quran min al amr. Wal Quran min al amr. Wa qawlu ta'ala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalik wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian pula kami wahyukan kepadamu ruhan. Ruhan di sini Al-Qur'an. Yaitu wahyu dari perintah kami. Ruhan min amrina. dalam syurah ayat yang ke-52. Demikian pula dzalika amrullah anzalahu ilaikum. At-Talaq ayat yang kelima. <clears throat> Itulah amrullah, perintah Allah yang Allah turunkan kepada kalian. Wa li'anna kalam Allah sifatun min sifatih Demikian pula karena kalamullah termasuk salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Kalamullah sifatun min sifatih. Salah satu sifat dari sekian sifat-sifatnya. Wa sifatuhu ghairu makhlukah Dan sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Seperti tadi yang kita sampaikan bahwa pembicaraan masalah sifat bagian dari apa? Zatullah al-kalamu fi sifati far'un an kalami fi dzat. Membicarakan masalah sifat Allah bagian membicarakan daripada zat. <clears throat> Yang dengan itu bahwa barakallahu fikum uh, sifat Allah tentunya tidak bisa dipisahkan daripada membicarakan zatullah. Zatullah bukan makhluk. Demikian pula sifatnya bukan makhluk. Wa dalilun annahu minhu bada'a wa anna Allah adhafahu ilaih. Dalil yang menyebutkan bahwa darinya dimulai, darinya berawal. Al-Qur'an darinya berawal. Allah Azza wa Jalla adhafahu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepadanya. Allah menyandarkan apa? Al-Quran kepadanya. Yaitu disandarkan kalam itu kepada Allah Azza wa Jal. Wala yudhaful kalamu illa ila man qalahu mubtadi'an. Tidak mungkin yang namanya satu pembicaraan kecuali disandarkan kepada yang membicaranya awal, kepada yang membicaranya yang memulai berbicara. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu makna minhu bada'a. Wa dalilu annahu ilaihi ya'udu. Dalil yang menyatakan bahwa kepadanya kembali annahu warada fi ba'dil athar. Datang dalam sebuah athar yaitu ucapan sahabat Barakallahu fikum <clears throat> disebutkan bahwa annahu yarfa'u من المصاحف والصدور في آخر الزمان Allah Azza wa Jal akan mengangkat mushaf. Allah Azza wa Jal akan mengangkat mushaf dari dada manusia di akhir zaman. Di akhir zaman. Telah sahih sebuah hadis dari Nabi SAW. dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda liyasra ala kitabillah azza wa jal fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun akan diangkat kitabullah azza wa jal pada satu malam dan tidak tersisa di bumi ini satu ayat pun. Suatu saat akan diangkat. Kitab Allah Azza wa Jal diperjalankan naik dan tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi ini. Baik. Qala wa hadha huwa al-kitab al-arabi alladhi qala fihi alladhina kafaru. Demikian pula kitab yang dikatakan Al-Arabi dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan menggunakan bahasa Arab. Berkata orang-orang yang kafir, berkata orang-orang yang kafir, "Lan nu'minu bihadzal Qur'an." Kami tidak akan beriman kepada Al-Qur'an ini. Kami tidak akan beriman kepada Al-Qur'an ini. Qala ba'duhum sebagian berkata in hadza illa qaulul bashar. Sebagian orang kafir mengatakan ini hanya ucapan manusia biasa. Ini hanya apa? Ucapan manusia biasa. Wa qala Allah Subhanahu wa taala sa'uslihi saqar. Akan kami lemparkan dia ke dalam neraka saqar. <clears throat> Wa qala ba'dhum huwa syi'run ada pula yang sebagiannya berkata bahwa Al-Quran itu syair. Syair. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu syair. Kalau tabaraka wa ta'ala dalam Yasin ayat yang ke-69 Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu Kami tidak mengajarkan kepada Muhammad itu syair. Kami tidak mengajarkan kepada Muhammad syair dan memang tidak sepantasnya dan memang tidak sepantasnya in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin Al-Quran itu tiada lain kecuali zikrun sebagai pengingat demikian pula Quranun dia Al-Quran mubinun yang penjelas yang terang Falamma nafallahu anhu annahu syairun. Ketika Allah Azza wa Jal meniadakan Al-Quran itu bukan syair. Al-Quran itu bukan syair. Wa asbatahu Qur'anan. Dan Allah tetapkan bahwa yang turun kepada Nabi Muhammad itu Quran dan bukan syair. Lam yabqa syubhatun lidhi di lubbin fi anna al-Quran huwa hadal kitab al-Arabi alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayatun. <clears throat> Tidak akan lagi tersisa sebuah keraguan pada seorang yang sangat cerdas, sangat cerdik pada hati orang yang baik. Bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kecuali merupakan bahasa Arab yang mengandung kalimat, yang mengandung huruf dan mengandung ayat. Lianna ma laisa kadzalik la yaqulu ahadun innahu syi'run. Karena barang siapa yang mengetahui kalau Al-Qur'an itu dikatakan bahwa di dalamnya tidak ada kalimatnya, di dalamnya tidak ada huruf, di dalamnya tidak ada ayat berkata atau dengan makna lain. Kalaulah orang-orang kafir, kalaulah orang-orang kafir mereka itu dalam memahami Al-Qur'an di mana mereka tahu Al-Quran itu ada hurufnya. Ada apa? Kalimatnya. Seandainya Al-Quran itu tidak ada huruf, tidak ada ayat, tentu tidak mungkin mengatakan apa? Syair. Karena adanya huruf, adanya kalimat, sehingga mereka mengatakan, ini hanya syair saja. Kami juga bisa membuatkan begitu. Kata mereka, ini hanya syair saja. Kami juga bisa membuat. Kami juga bisa mengolah itu buatan manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Wa qala azza wa jal, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina." Jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, jika kalian ragu kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu kalian ragu kepada Al-Quran yang turun kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'tu bisuratin min mitlihi. Datangkan satu surat saja yang semisal yang ada pada Al-Quran. Datangkan satu surat saja yang semisal yang ada pada Al-Quran. <clears throat> Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil orang-orang yang membantu kalian penolong-penolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Datangkan semua orang-orang ahli bahasa, orang-orang ahli sastra, orang-orang yang mumpuni dalam bahasa datangkan semua untuk mendatangkan satu surat saja yang seperti Al-Qur'an. yajuzu an yatahaddahum bil ityan bimithli ma la yadri ma huwa wala yaqil. Ayat ini mengandung. Ketika Allah menantang kepada orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu huruf, Al-Quran itu ada kalimatnya. Kalau begitu dia syair kan begitu. Kalau begitu kata Allah, kalau kalian masih ragu bahwa Al-Quran itu bukan syair, datangkan dengan ahli-ahli pensyair kalian. Datangkan, suruh membuat satu surat yang seperti apa? Al-Quran. Datangkan. Semua. Di sini Syekh mengatakan, maka dalam kondisi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan apa yang seperti Al-Qur'an yang sesuatu mereka tidak tahu dan sesuatu mereka yang tidak faham. Kan tidak mungkin. Allah menantang mereka, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika mereka menyatakan qala alladziina la yarjuuna liqa'a atau liqa'ana berkata orang-orang yang tidak pernah mengharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala berkata orang-orang yang mereka tidak pernah mengharap berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala i'ti bi qur'anin ghairi hadza au badilhu mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Datangkan Al-Qur'an, jangan yang seperti ini atau ganti dia." Datangkan Al-Qur'an, jangan yang seperti ini atau ganti dia. kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i Katakan wahai Muhammad, tidak mungkin aku mengganti sesuatu yang dari diriku karena ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan buatan manusia. Walaupun kalian menuduh Al-Quran itu kumpulan syair-syair. Kan begitu. Kata Allah, kalau kalian memahami Al-Quran itu syair, karena ada hurufnya, ada kalimatnya, bisa dibaca, bisa didengar, datangkan yang semisal. Wahai para ahli apa? Ahli syair. Wahai para ahli syair. Dan tidak mungkin Allah menantang mereka sesuatu yang mereka tidak tahu dan sesuatu yang mereka tidak paham. Kan demikian. Kira-kira ya. <clears throat> Barakallahu fikum. Misalnya ada orang mendatangkan sebuah produk. Ya. Lalu orang mengatakan ini asli sama dengan yang Anda bikin. Kan begitu. Mohon maaf, sekarang kan banyak para pedagang herbal. ya Persaingan herbal yang cukup pesat. Misalnya haba sauda. Baik, misalnya zaitun. Ini haba sauda ini persis ya. Enggak ada bedanya, khasiatnya sama. Bahkan yang punya saya lebih bagus. Kan begitu ya. Nah, kita juga bisa benar. Tolong datangkan yang persis yang semisal dengan yang saya punya. Lah kalau seorang ditantang begitu tidak paham, kira-kira tantangannya pasti tidak? Kan nggak mungkin. Fabarakallahu fikum walillahi matalul a'la walillahi Masalul a'la. Allah Azza wa Jal menantang kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang musyrikin. Yang mengatakan Al-Quran yang ada hurufnya, ada kalimatnya, dikatakan apa? Syair. Syair-syair. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, datangkan. Yang semisal satu surat saja. Al-Quran ada berapa surat? 114 surat kan begitu. Datangkan satu surat saja yang seperti pada Al-Quran. Kalau kalian mengatakan gampang syair itu, kami juga bisa membuat. Kan demikian. Maka sungguh mereka tidak akan bisa membuat walaupun perkara yang sedikit. Nah, itu tantangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menantang mereka tidak mungkin kalau mereka tidak paham. Kalau mereka tidak apa? Mengetahui. Baik. Sumaqala Wa idza wa idza tutla Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang cukup jelas, la berkata orang-orang yang mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, i'ti bi Qur'anin Datangkan Al-Qur'an selain ini. Kalau ini gampang kan begitu. Kalau ini gampang, datangkan yang lain. Au atau ganti, jangan yang ini. Kul, maka Allah Azza wajal memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ma yakunu li an ubadilu atau an ubadilahu min tilqa'i nafsi. Tidak mungkin. Aku harus mengganti redaksi ayat-ayat Al-Quran dari sisiku. Tidak mungkin. Karena ini bukan bikinanku. Bukan apa? Bikinanku. Wallah alam termasuk rahasia yang Allah Azza wa Jal tampakkan. Nabi SAW tidak bisa menulis. Nabi SAW tidak bisa menulis Demikian pula tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis menunjukkan tentang akuratnya Al-Quran bahwa Al-Quran bukan bikinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ثم قال Qul huwa ayatun bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Katakan wahai Muhammad, Al-Qur'an merupakan ayatun bayinat. Al-Qur'an merupakan ayat yang jelas yang ada pada dada orang-orang yang diberikan kepadanya ilmu. Diberikan kepadanya apa? Ilmu. Oleh karena itu, Al-Quran hidayah atau Al-Quran yang Allah sifati hudan lil muttaqin menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa hudan lil mu'minin petunjuk bagi manusia petunjuk bagi orang-orang yang beriman manusia barakallahu fikum di dalam tubuhnya itu ibaratnya hati manusia itu seperti apa? bejana anggaplah gelas begini kan demikian kalau kemudian setiap hari yang kita isikan berupa kebaikan, artinya yang kita serap kebaikan. Yang kita serap kebaikan, fitrah manusia kosong datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita isikan kebaikan, penuh dengan apa? Penuh dengan kebaikan. Tapi kalau isinya perkara yang tidak baik, datang kepada perkara baik kan ditolak. Akhirnya manusia kadang-kadang dengan Al-Qur'an merasa apa? resah merasa resah, merasa tidak pernah nyaman. Sholat pun gelisah. Subhanallah. Lah kalau kita mengatakan Al-Quran yang merupakan kitab Allah yang istilah dikatakan kitab suci. Lalu seorang mukmin, seorang muslim membacanya sudah gerah, tidak tenang. Terus bagaimana? Pernyataan bahwa dia mengatakan Al-Quran beriman kepada kalamullah, beriman kepada Al-Quran. Ditempatkan di mana? Tabarakallah fikum. Yang dengan itu membutuhkan <clears throat> kepada seorang <clears throat> untuk senantiasa menghiasi, membiasakan, demikian pula menyeringkan untuk mengisi jiwanya, mengisi kolbunya dengan perkara-perkara yang mulia, dengan perkara-perkara yang baik, yaitu dengan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya umumnya manusia <clears throat> kalau barakallahu fikum ditayangkan misalnya sinema, sinetron, sandiwara lalu salah satunya bermimik, berpose ataupun berpenampilan memelas ini dan itu, seorang bisa menangis, kan begitu? Kan demikian. Tapi seorang kadang-kadang dibacakan Al-Quranul Karim tidak tersentuh sedikit pun. Tidak tersentuh sedikit pun. Wal'ayyadzubillah. Baik insya Allah kelengkapan daripada beberapa dalil yang disebutkan mu'alif rahimahullah. <clears throat> Dan syahid daripada ayat yang terakhir yang kita bacakan Yunus pada ayat yang ke-15. Wa idha tutla alaihim ayatuna bayinatin. فأثبت أن القرآن huwa al ayatul lati tutla alihim, yaitu menetapkan bahwa Al-Qur'an itu dibacakan demikian pula didengar dibacakan dan didengar nah Baik demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan e, pertemuan kita kali ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua semoga Allah azza memberikan taufik kepada kita eh, dan semoga Allah Azza wa memberikan kemudahan, memberikan kekuatan. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.